Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham. Ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullahu taala yang tentunya sudah pernah disinggung di awal kitab bahwa yang dimaksud ringkasan hanya dibuang syair-syairnya, sanad-sanadnya dan perkara-perkara yang merupakan perkara yang keluar dari inti sirahnya seperti penyebutan satu persatu pengikut ini pengikut itu dalam jumlah yang banyak <laughs> itu yang dikurangi sehingga hampir semua kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat dari Ibn Hisham rahimahullahu taala sampai kita pada ucapan beliau rahimahullah qaulu rutbah ibni Rabi'ah fi amri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ucapan Utbah Ibn Rabi'ah tentang urusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sudah kisahkan pada kajian yang lalu bahwa mereka orang-orang musyrikin Quraisy menentangnya, memusuhinya dengan sekeras-keras penentangan. Mereka mengejeknya, mereka menjulukinya, dan mereka mengatakan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Maka di antara mereka adalah Utbah bin Rabi'ah. Dikatakan hudisat anna huddistu anna Utbah ibn Rabi'ah kana sayyidan. Disampaikan kepadaku kata beliau Al-Musannif rahimahullah disampaikan kepadaku bahwa Utbah ibn Rabi'ah beliau seorang tokoh Quraisy, sayyidnya Quraisy, qala yauman berkata pada satu hari wa huwa jalisun fi nadi Quraisy ketika dia duduk di tempat pertemuan orang-orang Quraisy, nadi adalah tempat yang biasa mereka bertemu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jalisan fil masjid wahdahu. Sedangkan Rasulullah sallallahu duduk sendirian di masjid sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkata Utbah bin Rabi'ah di majlisnya tokoh-tokoh Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimuhu fa ukallimuhu wa u'rid alaihi umuran la'allahu yaqbal ba'daha wahai ma'syar Quraisy wahai orang-orang Quraisy maukah kalian kalau aku bangun menemuinya dan aku ajak bicara dia dan aku tawarkan beberapa tawaran-tawaran semoga dia akan menerima sebagiannya fanu'tihi ayyaha syaa wa yakuffa Kami akan tawarkan beberapa tawaran-tawaran, semoga dia mau menerimanya atau menerima salah satunya dan kemudian aku berikan apa yang dia minta dan kemudian dia berhenti dari apa yang dia lakukan sekarang ini. Demikian kata Utbah ibn Rabi'ah. وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون diucapkan demikian oleh Utbah bin Rabi'ah ketika mereka melihat Hamzah telah masuk Islam dan juga sahabat Rasulullah SAW semakin banyak semakin banyak yaziduna wa yakturun semakin bertambah dan semakin banyak maka Uthman menawarkan maukah kalian kalau aku datangi dia aku ajak bicara dia aku tawarkan beberapa tawaran semoga dia menerima salah satunya dan kemudian dia berhenti dari apa yang dilakukan maka jawaban orang-orang Quraisy bala ya abal walid Tentu wahai Abu Walid. Utbah bin Rabi'ah julukannya Abu Walid. Bala ya Abu Walid. Qum ilaihi fakallimhu. Tentu wahai Abu Walid. Bangun engkau dan ajak bicara dia. Faqama ilaihi Utbah. Maka bangunlah Utbah menemui Rasulullah SAW. Hatta jalasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai beliau duduk atau sampai dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kemudian berkata, yabna akhi innaka minna haythu qad alimta min as-sitah fil ashirah wahai anak saudaraku sesungguhnya engkau ya, di sisi kami sebagaimana kau ketahui engkau adalah orang yang tengah di antara kami sitah dari kata wasat ya, sebagaimana idah dari kata wa'ad ya. Maka ini setah, mananya engkau adalah tengah-tengah kami, ini orang yang paling bijaknya, orang yang paling mulianya di tengah-tengah kami, fil ashirah dan di dalam keluarga besar. Wal makan fin nasab dan engkau juga memiliki kedudukan dalam nasab. Nasabnya pun bagus. Wa inna qad ataita qaumaka bi amrin azim. Dan sesungguhnya engkau telah mendatangkan sesuatu untuk kaummu atau di tengah-tengah kaummu ini amrin azim, perkara yang sangat besar. Farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum. Engkau memecah belah jamaah mereka. Engkau mengejek, menjelekkan, membodohkan otak-otak mereka, pikiran-pikiran mereka. Wa ibta bihi man madha min abaihim dan engkau menjelekkan, mengaibkan orang-orang yang merupakan nenek moyang mereka yang telah lewat Man mada yang telah lewat dari nenek moyang mereka. Fasma' minni. U'rid alaik. Maka dengarkanlah. Aku akan sampaikan kepadamu sesuatu dan kau dengarkan. Umuran tandur fiha la'allaka taqbal minha ba'daha. Aku akan sampaikan kepadamu perkara-perkara. Aku akan tawarkan kepadamu perkara-perkara yang semoga engkau bisa menerimanya, engkau pilih dan engkau ambil apa yang kau suka lihat. Utbah ibn Rabi'ah menawarkan tawaran-tawaran dan menyatakan kepada Rasulullah SAW dengan kalimat seperti itu. Engkau adalah orang bijak di tengah kami. Engkau adalah orang yang memiliki keturunan yang baik di tengah kami. Engkau begini, engkau begitu dipuji-puji. Setelah itu dibalik. Tetapi engkau telah mendatangkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang sangat besar. Engkau menjelekkan nenek moyang kami, membodohkan pikiran-pikiran kami, menganggap Bodoh kami-kami dan engkau mencerca Tuhan-Tuhan kami dan begitu dan begitu. Maka dengarkan. Aku akan memberikan kepadamu tawaran-tawaran. Semoga engkau akan menerima salah satunya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qul ya Abul Walid, asma. Silahkan. Ucapkan wahai Abul Walid, ucapanmu dan aku akan dengar. Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Silahkan kau ucapkan apa yang mau kau ucapkan, aku akan dengar. Maka mulai Abdul Walid <laughs> Utbah bin Rabi'ah berbicara dan Rasulullah mendengarkan sampai selesai. Apa ucapan Utbah bin Rabi'ah? Qala dia berkata, "Ya ibn akhi, in kunta turid, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min al, min hadzal amr malan jama'na min amwalina hatta takuna aktsarana amwalan, aktsarana malan." Wahai anak saudaraku, kalau engkau berbuat seperti apa yang kau bawa ini, innama turidu bima ji'ta bihi, bahwa engkau menginginkan dengan apa yang kau bawa ini, dari urusan yang kau bawa ini, malan kau inginkan harta jama'ana min amwalina. Kami akan kumpulkan harta-harta kami. Dan kami akan berikan kepadamu hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan. Dan kalau engkau menginginkan dengan apa yang kau bawa itu kemuliaan. Sawadna alaina. Sungguh akan kami, kami jadikan engkau sayyid kami. Tokoh mulia kami. Hatta la naqta amran dunak. Hingga kami enggak akan memutuskan keputusan apapun. Tanpa persetujuan engkau. Tanpa persetujuan engkau. Kalau engkau ingin kehormatan, kami akan jadikan engkau tokoh kami dan kami nggak akan memutuskan apapun kecuali setelah keridoan dan keputusanmu. Tawaran ketiga. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknak. Dan kalau engkau ingin dengan apa yang kau bawa ini untuk menjadi malikan seorang raja, malaknak. Kami akan jadikan kau raja kami. Malaknaka alaina Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan, tetapi kalau ternyata apa yang kau bawa ini adalah karena sebab engkau terkena ra'iyan. Ra'iyan tarau yakni apa yang kau lihat di alam-alam lain, alam-alam gaib. Maksudnya Utbah bin Rabi'ah adalah jin. Engkau terkena jin. La tastati'u raddahu an nafsik dan engkau tidak bisa melindungi dirimu dari jin tadi. Talabna laka tibba. Maka kami yang akan mencari dokter. Mencari tabib-tabib. Mencari siapa-siapa yang bisa menyembuhkan engkau. Wabadalna fihi amwalana. Kami akan keluarkan harta-harta kami. Hatta nubri'aka minhu. Hingga engkau sembuh. Dan engkau terbebas dari penyakitmu. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه karena bisa jadi seseorang terkena tabi'. Tabi' juga julukan jin. Kadang-kadang jin yang mengganggu manusia atau jin yang mengenai manusia sering dijuruki dengan hadam, sering dijuruki dengan tabi', pengikut yang ikut terus kemana dia pergi. Maka dikatakan fa innahu rubbama ghalabat tabi' 'ala rajul atau 'ala rajul Karena bisa jadi jin-jin itu bisa mengalahkan orang yang diikutinya hatta yudawa minhu hingga disembuhkan. Harus diobati. Lihat tawaran Utbah bin Rabi'ah Abdul Walid Tokoh Quraisy, tokoh musyrik Quraisy. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tawaran, "Wahai anak saudaraku, kalau engkau dengan apa yang kau bawa ini ingin harta, kami akan kumpulkan harta dari kami semuanya dan kami berikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kami." Kalau engkau dengan apa yang kau bawa ini ingin menjadi orang yang tokoh yang dimuliakan, kami akan muliakan engkau, akan jadikan tokoh kami dan kami tidak memutuskan keputusan apapun kecuali dengan persetujuanmu. Dan kalau engkau dengan apa yang kau bawa ingin menjadi seorang raja, kami akan jadikan engkau raja kami. Dan kalau ternyata apa yang kau bawa ini karena engkau terkena sesuatu, ditimpa sesuatu dari jin atau engkau diikuti oleh jin maka kami akan keluarkan harta kami mencari tabib-tabib yang pandai untuk menyembuhkan engkau. Ditawarkan tawaran-tawaran seperti itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mendengarkan satu persatu. Sampai kemudian ida farigha utbah. Hingga ketika selesai utbah dari pembicaraannya. Wa Rasulullah SAW yastami' minhu. Dan Rasulullah SAW mendengar dengan baik. Sampai selesai. Beliau berkata. Rasulullah SAW Aqad faragta ya Abul Walid? Apakah engkau sudah selesai dari ucapan wahai Abul Walid? Naam. Kata Abul Walid, iya, aku sudah selesai. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi fasma' minni. Kalau begitu, sekarang engkau dengar aku. Sekarang engkau dengar aku. Qala af'al. Aku lakukan. Kata Utbah bin Rabi'ah, iya, sekarang aku dengar. Faqala maka Nabi mengucapkan ucapannya. dan Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari dirinya. Beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilun min rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran. Fa'arada aktaruhum fahum la yasma'un. وقالوا qulubuna fi akinnatin mimma tad'una إليه dibaca semua surat Fussilat sampai selesai. Thumma mada Rasulullah SAW fiha yaqra'uha alaih. Dan Rasulullah SAW terus membacakan ayat itu. Falamma sami'aha minhu utbah ansatalaha. Maka ketika Utbah mendengarkan kalimat-kalimat tadi, betul-betul dia memperhatikan kalimat-kalimatnya. Ini maknanya kemana? Yang seakan-akan nggak nyambung dengan apa yang ditawarkan. Yang ditawarkan adalah empat perkara, perkara-perkara dari perkara dunia, Sedangkan Rasulullah SAW justru membacakan ayat yang mendakwahi Utbah Ibn Rabi'ah. Mengajaknya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengajaknya untuk percaya pada Quran. Maka dia mendengar dengan setengah bingung. Ada kagumnya, ada bingungnya, ada terheran-herannya, ada takjubnya. Wa alqa khalfa dhahrihi mu'tamidan alaihi yasma' minhu. Sampai dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya untuk bersandar mendengarkan bacaan yang dibaca Rasulullah SAW. Begitu. Karena panjang yang dibacakan, maka dia bersandar dengan tangannya sambil mendengarkan. Dan dia orang Arab, mengerti bahasa Arab. Dan juga mengerti sastra Arab. Dan mengerti bagaimana bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW atau yang dibacakan dalam Quran tadi, dia tahu bahwa ini bahasa betul-betul bagus bahasanya. Thummantaha Rasulullah SAW ila sajdah minha fasajad. Sampai Rasulullah SAW berakhir dengan ayat sajdah dan beliau sujud. Thumma qala, kemudian berkata kepada Abu Walid. Ini Utbah bin Rabi'ah. Qad sami'ta ya Abu Walid ma sami'ta. Engkau telah mendengar wahai Abu Walid. Apa yang kau dengar? Fa anta wadak. Wahai Abu Walid, engkau telah mendengar apa yang kau dengar. Sekarang anta wadak. Apa maknanya? Silahkan. Engkau pikirkan. Apa yang kau dengar tadi, kau pikirkan. Faqama Utbah ila ashabihi. Maka Utbah bin Rabi'ah kembali ke teman-temannya. Kembali ke nadinya. Ke majlisnya. Majlis tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Faqala ba'duhum li ba'd. Ketika tiba, ketika datang Utbah bin Rabi'ah dengan wajah yang lain. Maka mereka berkata sebagian mereka kepada sebagian lain. Membicarakan Utbah ibn Rabi'ah. Nahlif billah. Laqad ja'akum abul walid bighairil wajhil alladhi zahab. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah. Ini orang Utbah bin Rabi'ah datang dengan wajah yang lain. Bukan wajah yang dia bawa tadi. Apa maknanya? Ini bahasa mereka orang-orang Arab. Kalau melihat ada seseorang yang dalam keadaan dia berubah bahasanya atau berubah maknanya dalam keadaan orang itu bermuka yang berbeda dengan sebelumnya itu semua menunjukkan kalau dia dalam keadaan datang dengan wajah yang lain bukan wajah yang berangkat wajahnya ketika berangkat wajah optimis ya kan mau kalian aku datangi dia aku aja bicara dia mudah-mudahan dia akan menerima ya. mudah-mudahan dia akan menerima ya, apa yang aku tawarkan kepadanya lihat. Wajahnya pertama adalah wajah orang yang optimis. Saya akan tawarkan kepadanya dan niscaya dia akan menerima salah satunya dan dia berhenti dari dakwahnya. Demikian kata Umar bin Rabi'ah. Setelah pulang wajahnya sudah berubah. Wajahnya sudah wajah yang lain bukan wajah yang dia bawa tadi. Maka mereka berkata sebagian kepada sebagian yang lain, tokoh-tokoh musyrikin Quraisy tadi melihat Utbah yang berubah, mereka berkata, Nahlif billahi laqad ja'akum Abul Walid bighairi alwajhi alladhi dhahaba bihi. Sungguh kami bersumpah dengan nama Allah. Utbah datang, Abul Walid datang dengan wajah yang lain, bukan wajah yang dia bawa tadi. Falamma jalasa ilaihim sampai ketika Utbah datang dan duduk di hadapan mereka, mereka pun bertanya-tanya. Berkata kepadanya, "Mawara'aka ya Abul Walid?" Ada apa denganmu wahai Abul Walid? Mawara'ak Maknanya apa di belakangmu? Ini apa yang terjadi tadi? Wahai Abul Walid. Qala warai anni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mislahu qat. Yang terjadi di belakangku tadi adalah sungguh aku mendengar ucapan demi Allah yang tidak pernah aku dengarkan ucapan seperti itu sama sekali. Ma sami'tu mislahu qat. Aku tidak pernah mendengar kalimat yang seperti itu. Wallahi ma huwa bisyair. Demi Allah, itu bukan syair. Wala bisihir. Dan bukan pula seher. Walal kahana. Dan bukan dukun. Bukan ucapan penyair. Bukan ucapan tukang sihir. Bukan ucapan tukang-tukang tenung. Ya ma'asyar Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, ati'uni. Wahai orang-orang Quraisy, turutilah aku. Ikutilah nasihatku. Waj'aluha habi Jadikanlah ini adalah urusanku. Aku akan sampaikan kepadamu satu pendapatku. Khallu. Baina hadar rajul wa baina ma huwa fihi. Kalau pendapatmu, biarkan orang ini. Ini Rasulullah SAW. Biarkan orang ini dengan apa yang dia mau. Biarkan. Fa'taziluhu. Dan kalian memisahkan diri dari dia. Tinggalkan dia, bebaskan dia apa yang dia mau kerjakan. Fawallahi layakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Demi Allah, aku yakin pasti ucapan yang aku dengar tadi akan menjadi ucapan besar, akan menjadi sesuatu berita besar yang terkenal kemana-mana. Fa in tusibhu al-arabu faqad kafaitumuhu bighairikum. Kalau ternyata terkenalnya terkenal kejelekannya, faqad kafaitumuhu. Kalian telah mencukupinya. Kalian telah meninggalkannya, kalian telah memisahkan dia dari kalian. Selesai. Kalau ternyata terkenalnya kejelekannya. Wa in yadhhar 'alal 'arab, kalau ternyata dia zahir dan justru menjadi penguasa dan menguasai Arab, famulkuhu mulkukum. Maka sesungguhnya kerajaan dia kerajaan kalian juga. Dia Arab, kalian juga Arab. Kemuliaan dia kemuliaan kalian juga. Wa izzuhu izzukum. Kemuliaannya kemuliaan kalian juga. Wa kuntum as'ad nas bihi. Dan kalian akan menjadi orang yang paling berbahagia dengan adanya orang semodel dia. Lihat otaknya Utbah Ibn Rabi'ah. Kucilkan orang ini. Biarkan dengan apa yang dia mau. Karena ucapan yang dia ucapkan tadi. Maksudnya tentunya ayat yang dibaca surat Fussilat yang dibaca tadi, kata dia ini pasti akan menjadi berita besar. Kalau berita besarnya merugikan orang-orang Arab, maka kita akan berkata pada orang-orang Arab, kami sudah mengucilkannya. Kami sudah meninggalkannya. Kami sudah berpisah dengannya. Kalau ternyata berita besarnya justru menjadikan orang Arab menjadi mulia atau menjadi penguasa, maka kita akan katakan dan kita akan merasakan juga kemuliaannya karena kalian pun Arab. Lihat curangnya Utbah bin Rabi'ah. Dipisahkan kalau baik eh, kalau jelek mereka akan berlepas diri, kami sudah ngusir. Tapi kalau baik, ah, dia kan Arab juga. Dia kan sama kita sama-sama Arab. kalau dikatakan sungguh kalau dia menjadi tokohnya terbesar di kalangan Arab, maka mulkuhu mulkukum, maka kekuasaan dia kekuasaan kalian juga. Wa izzuhu izzukum dan kemuliaannya kemuliaan kalian juga. Wa kuntum asadun nas bihi dan kalian akan menjadi orang yang paling berbahagia. Qalu kata tokoh-tokoh Quraisy tadi, saharaka. Saharaka wallahi ya Abul Walid bilisanih. Sungguh dia telah menyihirmu. Dia telah menyihirmu ya Abul Walid demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lidahnya. Dan tokoh-tokoh Quraisy tetap tidak percaya dan ini menunjukkan kata mereka bahwa Al-Walid telah disihir oleh Nabi Muhammad SAW. Qala hadha ra'i. Kata Allah Ibn Rabi'ah, ini pendapatku. Fasna'u ma badalakum. Silahkan. Kalian perbuat apa yang kalian mau. Ini hanya usulan saya. Kata Utbah Ibn Rabi'ah. Lihat apa yang kita ambil faedah dari kisah ini bahwa apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat Al-Quran benar-benar memiliki sesuatu yang menakjubkan. Yang diakui oleh orang-orang Arab, bahkan mereka masih musyrikin, bahkan musuh-musuh Rasulullah SAW. Tahu kalau ucapan-ucapan ini bukan ucapan sembarangan. Bahasanya bukan bahasa sembarangan. Ucapan bahasa Arab tetapi sungguh sangat tingginya. Lihat surat Fusilat tadi. Allah katakan, dengan kalimat tanzilun minar rahmanir rahim bahwa ini diturunkan dari Allah yang rahman rahim. Kemudian dikatakan kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan. Dikatakan oleh Allah SWT, ini kitab yang dirincikan ayat-ayatnya sebagai Quran yang Arabian, yang berbahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, bagi mereka yang memiliki pengetahuan. Kalau dilihat bahasanya, bahasa Arab. Tapi tidak semua orang-orang Arab bisa memahami langsung. Harus baca sekali, dua kali, tiga kali. Baru dia menerima sekian makna di dalamnya. Bahkan ketika membaca lagi memiliki makna yang lebih luas lagi. Ketika membaca lagi dia akan mendapatkan ternyata maknanya lebih luas lagi. Ini hebatnya Al-Quran. Sehingga orang-orang Arab itu perlu diberitahu. Quran ini bahasa Arab. Padahal orang Arab Otomatis tahu ini Quran bahasa Arab. Tetapi ketika mereka mendengar, ini sungguhnya bahasanya seperti bahasa asing. Tapi bahasa Arab. Tetapi kalimat-kalimatnya sungguh sangat menakjubkan, nggak pernah mereka dengar. Harusnya kalau bahasa Arab, mereka sudah dengar sejak kecil. Iya kan? Tetapi kalau baru sa dengar saat itu, berarti bukan bahasa Arab. Kemungkinannya cuma dua. Kalau bahasa Arab berarti sudah pernah dia dengar sejak kecil, kalau baru dengar berarti bukan bahasa Arab. Tapi ternyata ini seakan-akan baru dia dengar padahal bahasa Arab. Apa kata Walid? Kata Utbah Ibn Rabi'ah Abu Walid. Ini sami'tu qawlan ma sami'tu mislahu qab. Aku mendengar ucapan yang gak pernah aku dengar seperti itu sama sekali. Kalau syair-syair dia sering dengar. Kalau seher, ucapan mantra-mantranya para dukun-dukun Dundun karkadun. Asbamawat jal jalut Itu kuno. Mereka sudah sering dengar. Apalagi kalimat yang diucapkan oleh dukunnya Raja Yaman. syed dan Satih. Juga ma'ruf. Sudah sering mereka dengar. Walaili wal ghasak. Walaili dat tasak. Sekian kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Ikhwan bin A'azakumullah adalah namanya sij' dan sij'ul kuhan yang Rasulullah SAW tidak suka. Dan ketika ada yang berkhutbah dengan gaya bahasa seperti itu, Rasulullah marah. Bi'sal khatibu ant. Sungguh sejelek, sejelek-jelek khatib adalah kamu, kata Nabi. Kenapa? Hada sij'ul kuhan, kata Nabi. Itu sajak-sajaknya dukun-dukun. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Berbeda. Ini khonibina azakumullah. Kehebatan Al-Quran dari segi bahasa dan sastranya. Sehingga mereka orang-orang orang-orang tahu bahwa ini bukan dari manusia, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang diucapkan oleh Utbah ini akan menjadi berita besar. Tetapi entah akan jadi baik apa jadi jelek. Karena dia masih belum beriman. Entah jadi baik apa jadi jelek. Sehingga sebaiknya kita kucilkan saja, kita pisahkan, biarkan dia dengan apa yang dia perbuat. Kalau ternyata jadi besar dan terhormat, maka kehormatan dia kehormatan kita juga. Kalau ternyata justru sebaliknya menjadi memalukan, maka kita akan katakan bahwa dia sudah kita pisahkan dari kami. Kemudian diceritakan pula, madara baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ru'asa'i Quraisy. Dikisahkan pula apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tokoh-tokoh Quraisy. Allah rahimahullah Thumma innal Islam ja'ala yafshu bi Makkah. Kemudian jadilah Islam semakin menyebar di Mekah. Fi qabail Quraisy, fi rijal wan nisa. Menyebar di suku-suku Quraisy, laki-lakinya maupun perempuannya. Wa Quraisy tahbis man qadat ala habsihi qadrat ala habsihi terbalik rohnya. Wa Quraisyun tahbis man qadirat ala habsihi wa taftinu man istata' fitnatahu minal muslimin. Adapun orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh musyrikinnya, mereka memenjarakan, mengurung siapa-siapa yang mereka mampu untuk mereka kurung. Dan mereka fitnah, ini mereka siksa orang-orang yang siapa yang mereka bisa untuk mereka siksa dari kalangan muslimin. Ya ini setiap suku melihat di sukunya ada orang-orang yang masuk Islam, maka mereka akan hukum. Kalau itu anaknya, maka bapaknya menghukumnya. Kalau itu adalah budaknya, maka tuannya yang akan menghukumnya. Sehingga banyak yang disiksa. <laughs> Ikhwan ibn a'azakumullah. <laughs> Thumma inna ashraf Quraisyin min kulli qabilah. <laughs> Wahum Utbah ibn Rabi'ah. Wa Shaybah ibn Rabi'ah. Ini dua saudara. Utbah dan Shaybah. Dua-duanya ibn Rabi'ah. Wa Abu Sufyan ibn Harb. Wa Nadhr ibn al-Harith. وأبو البختري ابن هشام والأسود ابن المطلب وزمعة ابن الأسود والوليد ابن المغيرة وأبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية والعاصي ابن وائل ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية ابن خلف اجتمعوا بعد غروب الشمس orang-orang tadi berkumpul setelah terbenamnya matahari di sisi Ka'bah inda dhahril Ka'bah Thumma qala ba'duhum li ba'd. Berkumpul tokoh-tokoh musyrikin Quraisy tadi dan kemudian mereka saling berbicara. Ib'atsu ila Muhammadin fakallimuhu wa khasimuhu hatta tu'dhiru fihi. Utuslah orang untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakallimuhu, ajak bicara dia. Wa khasimuhu dan bantah dia, debat dia hatta tu'dhiru hingga dia kalah. Faba'athu ilaih. Kemudian diutus orang. Inna ashrafa qaumika qad ijtama'u laka liyukallimuka faatihim. Maka diutus seseorang untuk memanggil Muhammad SAW. Dikatakan inna ashrafa qaumik. Sesungguhnya tokoh-tokoh kaummu sedang berkumpul untuk membicarakan kamu dan untuk berbicara dengan kamu. Liyukallimu kafatihim. Untuk mengajak bicara kamu, maka datanglah kamu. Datangilah dia. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syari'an. Maka Rasulullah pun datang dengan cepat ke tempat mereka. Wa huwa yadhunnu annahu qad badalahum fi ma kallamahum fihi bada dan beliau oleh salatu wassalam mengira bahwasanya telah muncul dari mereka satu keinginan untuk berbicara. Berarti ada harapan bisa didakwahi. Ini yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah datang segera. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fima kallamahum fihi bada wa kana alaihim harisan yuhibbu rushdahum dan Nabi sangat bersungguh-sungguh untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Yuhibbu rushdahum suka kalau mereka itu mendapatkan petunjuk wa ya'izzu alaihi anatuhum dan sungguh sangat berat bagi Rasulullah SAW penentangan mereka. Ini kalau mereka menentang Rasulullah sedih. Dan Rasulullah senang kalau mereka mau menerima dan mau mendengarkan nasihat. Maka ketika mereka memanggil mau berbicara, Nabi segera datang. Hatta jalasa ilaihim hingga Rasulullah SAW duduk di tengah mereka. Faqalu kemudian berkata kepadanya, "Ya Muhammad, inna qad ba'athna ilaika linukallimuk." wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya mereka memanggil dengan namanya saja karena mereka musyrikin dan mereka belum beriman. Sehingga kalian ketika disebut nama beliau, nama Rasulullah SAW, hendaklah bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna qad ba'athna ilaika linukallimuk. Kami mendatangi kamu dan mengutus kamu karena kami ingin berbicara denganmu. Wa inna wallahi ma na'lam rajulan minal Arab adkhala ala qaumihi mithla ma adkhalta ala qaumik dan sungguh demi Allah, kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan Arab yang memasukkan kepada kekaumnya sesuatu seperti yang kau masukkan kepada mereka. Gak pernah mendengar ada seorang pun yang memasukkan satu pemahaman kepada kaumnya seperti engkau memasukkan pemahamanmu pada kaummu. Laqad tal aba, engkau telah mencaci maki nenek moyang kami. Wa'ibtad din, engkau telah mencerca menjelekkan agama kami. Wasyatam tal aliha, engkau telah mencerca Tuhan-Tuhan kami. Wasafah tal ahlama, dan engkau telah mencerca dan membodohkan pemikiran-pemikiran kami. Wafarrak tal jamaah, engkau telah memecah belah jamaah Arab. Fama baqiya amrun qabih illa qad ji'tahu. Tidaklah engkau sisakan satu perbuatan jelek pun kecuali engkau lakukan. Kita kata mereka, Fama baqiya amrun qabi tidak tersisa satu perbuatan jelek pun kecuali engkau bawakan kepada kami. Fima bainana wa bainak, antara kami dengan kamu. Fa in kunta innama jita bihadzal hadis tatlub bihi malan. Maka ditawarkan lagi seperti apa yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Kalau engkau datang membawa berita-berita ini, maksudnya berita la ilaha illallah, berita Quran, berita tentang Allah, kalau engkau bawakan ini semua tatlu lebih malan karena engkau ingin harta, jama'na laka min amwalina. Kami akan kumpulkan dari harta-harta kami hatta takuna aktsarana malan hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah kami. Wa in kunta innama tatlu syaraf. Kalau engkau menginginkan dengan apa yang kau bawa ini adalah kemuliaan, fina di tengah kami fanahnu nusawwidaka alaina maka kami akan menokohkan kamu menjadikan kamu sayyid kami dan kami tidak memutuskan apapun kecuali dengan persetujuan kamu. Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Dan kalau engkau dengan apa yang kau bawa ini menginginkan untuk menjadi raja, penguasa, kami akan jadikan engkau raja kami yang menguasai kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan tarahu qad ghalaba 'alaika badalna laka amwalana. Kalau yang datang kepada kamu adalah sesuatu dari raiyan, dari jin yang kau lihat dan kemudian mengalahkan kamu, menguasai kamu, maka kami akan keluarkan usaha upaya untuk menyembuhkan kamu. Kami akan kumpulkan harta-harta kami fi tib untuk mencari tabib-tabib, dokter-dokter yang bisa menyembuhkan kamu. Hatta nubri'aka minhu au nu'diruka hingga kami bisa menyembuhkan kamu atau memaklumi kamu. Faqala lahum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menjawab ucapan mereka. Ma bi ma taqulun. Ma jitu bima jitukum bihi atlab amwal atlub amwalakum. Wala syaraf fikum. Wala mulka alaikum. Walakin Allah ba'athani ilaikum rasula. Kata Nabi SAW. Sungguh apa yang aku bawa. Dan aku bawa kepada kalian bukan karena aku ingin meminta harta kalian. Bukan pula karena aku ingin mendapatkan kemuliaan di tengah kalian. Bukan pula ingin menjadi raja penguasa kalian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus aku kepada kalian sebagai Rasul. Sebagai utusannya. Wa anzala alaiya kitaban. Dan menurunkan kepadaku satu kitab Wa amarani an akuna lakum basyiran dan memerintahkan aku untuk menjadi pemberi kabar gembira kepada kalian dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira kepada mereka yang mau percaya dan pemberi peringatan-peringatan bagi mereka yang tidak mau percaya. tukum risalah Rabbi, maka aku sampaikan pada kalian risalah-risalah dari Rabbku wa nasahtu lakum dan aku menasehati kalian Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi huwa haddukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian menerima apa yang aku bawa kepada kalian dari Rabbku, maka itu bagian kalian. Kalian akan mendapatkan keuntungannya dunia dan akhirat. Hadzukum bagian kalian, bukan keuntunganku. Kalau kalian terima, kalian yang mendapatkan sesuatu kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbir kalau kalian menentangku, menolakku, aku akan sabar. Sabar di atas perintah Allah. Hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Aku akan sabar di atas perintah Allah. Hingga Allah menghukumi antara kami dengan kalian. Antara aku dengan kalian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW menegaskan. Kalau kalian menentang, kalian semua menentang. Asbir. Aku akan sabar. Dan sabar dalam hal ini bermakna istiqomah. Aku akan terus apapun yang terjadi. Aku akan terus berdakwah walaupun kalian menentang dan aku akan sabar di atas dakwah ini apapun yang terjadi. Dan kalian sendiri yang akan rugi tentunya. Allah akan menghukumi dan Allah akan menentukan hukumnya antara aku dengan kalian. Lalu mereka berkata lagi tokoh-tokoh Quraisy tadi, "Ya Muhammad, fa'in kunta ghaira qabilin minna شيئا مما عرضنا عليك فإنك قد علمت أن ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق Lihat, satu cara tidak berhasil, mereka pakai cara lain. Apa cara lainnya? Cara lainnya adalah <laughs> dengan menuntut tuntutan-tuntutan yang mereka merasa yakin tidak mungkin akan dikabulkan. Ya Muhammad kata mereka sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Fa'in kunta ghaira qabilin minna, kalau engkau tidak mau menerima dari kami sedikit pun apa yang kami tawarkan kepadamu, maka fa'inna qad alimta, berarti engkau telah tahu dan kau ngerti bahwasanya tidak ada dari manusia yang adyak baladan yang paling sempit negerinya daripada kita. Wala aqalla ma'an dan tidak ada yang paling sedikit airnya daripada kita. Wala asyadda aishan dan tidak ada yang paling sengsara hidupnya daripada kita. Yani Mekah memang begitu keadaannya. Disebutkan dalam Al-Quran, bibakka eh, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Wadin ghairi di zar'in. Satu padang tandus yang tidak memiliki tumbuhan sama sekali. Dan diapit dengan dua gunung hitam, gunung batu yang tidak tumbuh pohonan apapun. Maka kata mereka, memakai cara berikutnya. Kalau begitu, berarti kau Rasul. Kalau begitu kau tahu bahwa kami ini adalah kaum yang negerinya paling sempit yang airnya paling sedikit sangat kekurangan air dan kehidupannya paling susah paling sengsara fasallana rabbaka alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi maka mintalah kepada Rabbmu yang telah mengutusmu dan telah mengutusmu dengan apa yang kau bawa itu mintalah kepada Rabbmu agar digeser gunung batu ini ke sana dan kemari sehingga luas darah kita allati qad dayyaqat alaina Gunung yang telah menyempitkan kami, geser. Minta Rabb supaya digeser gunungnya. biladana dan mintakan luaskan negeri kami. fiha anharan dan alirkanlah sungai-sungai di tengah-tengahnya sebagaimana sungai-sungai di Syam dan di Irak. Mereka berpikir tidak akan bisa diwujudkan dan ini bukti kalau dia bukan rasul katanya. Kalau kamu utusan Allah, Allah yang memiliki alam semesta, harusnya kamu bisa minta sama Allah untuk digeser gunung ini, dialirkan sungai di tengahnya dan seterusnya dan seterusnya. Waliyab'ats lana man madha min abaina. Dan satu lagi. Kalau memang kau benar-benar rasul, coba bangkitkan nenek moyang kami yang telah mati. Bangkitkan kembali ke sini. Kami ingin bertemu dengan mereka. Waliyakun fi man yab'ats lana minhum Qusay ibn Kilab. Dan hendaklah termasuk di dalam yang dibangkitkan itu adalah Qusay ibn Kilab. Mereka ingin bertemu dengan tokoh nenek moyangnya yang bernama Qusay ibn Kilab. Fa'innahu kana syekhun sadaq. Karena dia adalah seorang syekh yang jujur. Aku akan tanya sama dia. Apa yang kau bawa itu? Fanas'aluhum amma taqul. Kami akan tanyakan kepada Qusay ibn Kilab. Tentang apa yang kau katakan sekarang ini. Ahakkunhu am batil. Apakah itu hak atau batil? Fa in saddaquka wa sana'ta ma sa'alnaka saddaqnak. Kalau saddaquka, kalau ternyata mereka membenarkan kamu dan kau lakukan apa yang kami minta, saddaqnak. Kami akan percaya pada kamu. Wa arafna bihi manzilatak. Berarti aku tahu kedudukanmu di sisi Rabbmu. Manzilatak minallah. Allah. Aku tahu berarti kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala wa annahu ba'atsaka rasulan kama taqul yang berarti engkau memang diutus ya, oleh Rabbmu sebagai rasul kalau bisa membangkitkan orang-orang yang telah mati tadi diantaranya Qusay ibn Kilab katanya ya. Ikhwan ibn a'azakumullah ini kekurangan ajaran musyrikin ketika itu faqala lahum salawatullahi wa salamuhu alaihi ya. maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma bihadza bu'istu ilaikum Aku tidak diutus untuk itu. Innama ji'tukum minallahi bima ba'asani bih. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dengan sesuatu yang aku diutus karenanya. Ini yani hanya diperintahkan untuk meluruskan tauhid dan mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa qad ballagtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Aku disuruh nyampaikan dan aku sudah menyampaikan pada kalian selesai. Itu tugasku. Fa in taqbaluhu huwa haddukum. Kalau kalian terima, maka itu bagian kalian, kalian akan mendapatkan keuntungannya di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu dan kalau kalian menolak alayya asbir, aku akan sabar karena perintah Allah taala hatta yuhkimallahu baini wa bainakum. Hingga Allah menyelesaikan urusan antara kami dengan kalian. Ya. Qalu fa idza lam taf'al hadha lana fakhudh li nafsik. Sal rabbak an yab'ataka ma'aka malakan yusaddiquka bima taqul. Mereka berkata lagi, kalau engkau tidak mau melakukan yang itu untuk kami, ayib khud li nafsik. Ambil untuk kamu pilihan yang kedua. Sal rabbaka an yab'ataka ma'aka malakan. Aku ingin engkau meminta kepada Rabbmu, kami ingin agar engkau meminta kepada Rabbmu agar mengutus malaikat bersamamu yusaddiquka bima taqul untuk membenarkan apa yang kau katakan wa yuraji'una 'anka <laughs> wasalhu falyaj'al laka jinanan wa qusura dan kemudian mentakan pula untuk menjadikan untukmu kebun-kebun yang indah istana-istana kunuzan perbendaharaan-perbendaharaan harta min zahabin wa fiddah emas dan perak yugnika biha amma naraka tabtaghi agar engkau cukup mendapatkan semuanya. Nggak perlu lagi kamu cari apa yang kau cari. Ini dia, mereka musyrikin menuduh dengan tuduhan yang jelek, dianggapnya Rasulullah SAW menginginkan harta. Kamu cukup, nggak perlu kamu mengharapkan harta dengan cara seperti itu. Minta saja langsung kepada Rabbmu, kekayaan-kekayaan, harta, kebun-kebun, istana-istana. Fa'ina kataku mobil aswaki kama kum? Karena engkau berdiri di pasar-pasar sebagaimana kami pun berdiri di pasar-pasar. Maksudnya engkau dan kami sama-sama manusia, sama-sama berjalan di pasar. Watal tamisal ma'ash kamanal tamis dan engkau mencari maisha sebagaimana kami cari maisha. Hatta na'arif fadlaka wa manzilataka min rabbik. Aku ingin tahu kedudukanmu di sisi Rabbmu. Kamu sekarang sama. Kami ke pasar, kamu ke pasar. Kami cari uang, kamu cari uang. Kamu bekerja, aku bekerja. Apa bedanya? Apa yang menunjukkan perbedaan kamu di atas kami? Dan apa yang menunjukkan kalau engkau adalah orang yang dekat dengan Allah, kedudukanmu di sisi Allah sangat tinggi? Mana? In kunta rasulan fima taz'um. Kalau engkau adalah rasul sebagaimana kau anggap, buktikan. Dengan engkau meminta pada Allah kekayaan, kebun, harta, istana atau diutus malaikat bersamamu. Maka lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah wasallam pun bersabda, "Ma ana bifa'il." Aku tidak akan melakukannya. Wa ana billadhi yas'al rabbahu hadha. Dan aku bukan orang yang meminta kepada Robku yang seperti itu. Aku bukan orang yang meminta seperti itu. Ini minta harta, minta kekayaan, minta ini. Bukan. Wa ma bu'istu ilaikum bihadha. Dan aku tidak diutus oleh Allah untuk itu. Walakin Allah ba'athani basyiran wa nadira. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kami mengutus aku <laughs> sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa in taqbalu ma ji'tukum huwa hadzukum. Kalau kalian terima maka kalian mendapatkan bagian kalian di dunia dan di akhirat. Dan kalau kalian menolak aku akan sabir, akan sabar asbir li amrillah terhadap perintah Allah hatta yahkum Allah baini wa bainakum hingga Allah menghukumi antara kami dengan kalian hingga Allah menghukumi antara aku dengan kalian qalu mereka minta lagi. Fasketis sama. Kalau gitu coba turunkan langit atau potongan-potongan langit alaina kisafan. Kama za'amta sebagaimana kau pernah katakan akan ditimpakan langit, akan diturunkan, akan ditimpa dengan potongan langit. Coba-coba turunkan sekarang. Kama za'amta anna rabbaka insya fa'al. Sebagaimana kau katakan, kalau Allah kehendaki Allah bisa. Fa inna la nu'min laka illa an taf'al. Kami enggak akan beriman kepadamu kecuali kalau engkau melakukan hal itu. Faqala Rasulullah SAW, Zalika ilallah. Nabi menjawab dengan kalimat, Zalika ilallah. Itu urusan Allah. Insya'a an yaf'alahu bikum fa'al. Itu urusan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak lakukan. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa melakukannya. Allah timpahkan potongan-potongan langit atas kalian. Ikhwan bin Kisah-kisah seperti ini semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Dan itu semua Allah sebutkan sebagai pelajaran buat kita bahwa apa yang mereka katakan adalah ucapan-ucapan hanya sekedar penolakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dikabulkan, mereka nggak akan beriman. Kalaupun dikabulkan, mereka tetap tidak beriman. Karena memang mereka sedang mencari cara untuk menolak itu saja. Dasarnya permusuhan dan penolakan. Kemudian pakai sekian cara. Sehingga jangan dikira kalau dikasih kemudian mereka percaya. Tidak. Sebagaimana pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka ketika mereka menyatakan kalau engkau memang benar-benar rasul, belah bulan itu. Maka benar-benar Rasulullah SAW berdoa dan terbelahlah bulan. Dan Ghar Hira itu di antara dua potongan bulan. Terlihat oleh mereka dengan ain ra'sihim dengan mata kepala mereka. Apa jawaban mereka? Hada sehru ibn Abi Kabsyah. Ini sihirnya anak tukang kambing kata mereka. Kurang ajarnya musyrikin. Ketika diberi permintaan mereka, mereka tetap tidak beriman. Bahkan mereka menyatakan itu sihir. Ini adalah sihir katanya. Sehingga Allah kisahkan dalam Al-Quran semuanya bahwa ucapan-ucapan itu hanya ucapan-ucapan kosong sebagaimana ucapan-ucapan musyrikin terdahulu kepada para nabi sampai-sampai mereka minta ma'idatan minas sama'i takunu lana idan minta kepada Nabi Isa coba mintakan pada Tuhanmu agar menurunkan hidangan dari langit agar kami menjadikan dia sebagai uh, perayaan kami dikabulkan oleh Allah taala tapi tidak semua mereka beriman Ikhwan bin Azzaqullah muslimin yang saya hormati kalau bisanya bagi Allah mudah. Sebagiannya sudah Allah kabulkan karena Allah kehendaki. Sebagiannya Allah tidak ke, tidak kabulkan karena Allah belum kehendaki. Semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja penolakan mereka memang hanya penolakan. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallahu hidayah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.